Nah, saya ini statusnya jadi mubalik, mau pembawa acara. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad amma ba'du. Guru saya sekaligus teman saya, tapi jenis senior saya, Teryo ganteng saya. bukti ini saya wis laku, beliau urung. Nah, itu salah satu bukti otentik bahwa ganteng saya. Habib Syarif Mulahela. Eh, tapi meh, ya kan jangan ya kan beliau sebentar lagi insyaallah Allah zuat, sebentar lagi insyaallah mau nikah. Nah, jadi jangan berharap ibu-ibu ya. Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, para kiai, subhanallah yang hadir di tengah-tengah kita. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada saat orang lain jalan-jalan, pada saat orang lain entah mengapa kita yang ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga dapat selalu terus menerus kita ucapkan, kita dengungkan yang kita tujukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini ngajinya sedikit saja karena hari ini subhanallah kegiatan banyak sekali nanti jam 9 setengah 10 Habib Lutfi bin Yahya dan Habib Novel bin Muhammad al berada di Gor Sritek Arena bedah buku pada kesempatan kali ini ingin saya sampaikan bahwa salah satu hikmah, salah satu hasil dari peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah turunnya perintah salat. Ternyata salat ini mempunyai sekian hikmah yang luar biasa. Maka akan saya ambil salah satu hikmah salat pada pagi hari ini yaitu berdasarkan firmanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un Ayat ini diawali dengan qad qad aflahal mu'minun sungguh amat beruntung sungguh amat sukses sungguh amat menang yaitu yang pertama kata Allah yaitu orang-orang yang bawa iman orang yang sukses orang yang hebat orang yang menang adalah orang yang ada iman di dalam dirinya iman tidak usah banyak diomong-omongkan aku tuh loh imanku kuat aku tuh loh punya iman gak usah banyak diomongkan iman itu perlu dibuktikan bukan perlu diucapkan Iman itu ada di dalam hati. Buktinya ada di perbuatan. Bapak dan Ibu percaya di tempat ini, di daerah sini ada setrum. Percaya nggak? Pernah setrum nggak? Ada kan? Ketuaan nggak? Nggak kelihatan. Setrum nggak kelihatan, tetapi bukti di sini ada setrum, mic bisa bunyi. Ya kan? Mic-nya bisa bunyi, sound system bisa hidup. Kalau ada kipas angin, kipas angin bisa hidup. Kalau ada penjenengan bawa handphone bisa dicas di sini. Ini bukti bahwa di daerah sini ada strom. Ya kan? Tatkala di sini ada setrum maka pembuktiannya mic bisa bunyi, ya kan kipas bisa muter, lampu bisa nyala dan sebagainya dan sebagainya. Inilah iman. Gak perlu dibanyak, diomong-omong kenapa aku punya iman, gak perlu. Tetapi bukti tatkala kita punya iman kita pengajian. Bukti kita punya iman, kita sholat. Bukti kita punya iman, kita puasa. Bukti punya iman, kita zakat. Dan seterusnya, dan seterusnya. Iman tidak hanya sekedar diucapkan, bahkan tidak perlu diucapkan. Ya kan? Tetapi perlu pembuktian. Kita akan dinilai punya iman oleh Allah kalau kita perlu pembuktian. Kalau kita membuktikannya. Maka ayatnya di dalam Al-Quran antara iman dan amal soleh selalu bergandengan. Jadi iman, yang kedua amal saleh. Lalu sesudah iman qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang sukses kata Allah sesudah punya iman adalah orang yang khusyuk di dalam salatnya. Lalu bagaimana orang yang khusyuk di dalam salatnya? Apa tak kala orang tersebut tak kala salat menangis? Apakah begitu? Yaitu salah satu ciri orang khusyuk. Apakah kemudian tak kala dia sholat, kemudian dia tidak mikir mana-mana? Ya, itu bukti orang khusyuk. Tetapi ayat Al-Quran yang lain mengatakan, Fawailul lil musallina alladina hum ang sholatihim sahun. Sungguh celaka orang yang sudah sholat. Sekali lagi, fawailul lil musallin. Sungguh celaka orang yang sudah sholat, jadi dikatakan oleh Allah, orang sholat saja masih celaka. Kenapa masih celaka? Dijawab oleh Allah sendiri, Alladhinahum an salatihim sahun. Yaitu orang tersebut masih lupa. Ada beberapa tafsir. Tafsir yang pertama, yang dimaksud lupa adalah lupa di dalam sholat. Sedangkan tafsir yang kedua adalah lupa di luar sholat. Kenapa? Ya sholatnya kepada Allah bagus, tetapi dalam kehidupan nggak bisa bagus. Sholat kita, sehingga sapal terus kecepatan satu serong puluh, kurang lebih ya lima menit lah, lima menit. Yeah. Sing rondo husu, rondo suwe tenanan sepuluh menit. Sepuluh menit satu hari kali lima, lima puluh menit. Katakanlah satu jam 60 menit. Apalah artinya sholat yang 60 menit selama satu hari satu malam kepada Allah luar biasa, tapi dalam kehidupan dia amburadul. Apalah artinya yang satu jam kepada Allah nangis-nangis, kepada Allah hebat, tapi bersolat nyapusi wong dia gelem. Halo? Kata mboten? Kata, ya wong liya teko. Jadi oleh para mufasirin dikatakan bahwa yang dimaksud bahwa fawailul musallin di antara salah satu maknanya adalah dia sholat tetapi lupa tatkala ia sesudah sholat dia tidak bisa mempraktekkan konsep sholat di dalam kehidupan sehari-hari maka salah satu faedah sholat adalah inna salata tanha anil faksa wal munkar orang yang sholatnya bagus orang yang sholatnya khusyuk pasti akan mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Itu pasti. Maka coba kita kupas beberapa hal. Bagaimana orang yang khusyuk dalam sholatnya lalu bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, kurang manfaat. Tatkala seseorang menghadap Allah yang satu jam bagus, tapi dalam 23 jam dalam kehidupan itu amburadul. 23 jam dalam kehidupan itu kacau balau. 23 jam dalam kehidupan penuh dengan kemaksiatan. Itu berarti dia tidak termasuk orang yang sukses. Yang pertama, orang kalau mau sholatnya bagus, diantaranya diawali dengan sebelum sholat berbunduk dulu. Kalau perlu pakai siwak dulu. Kalau perlu pakai mandi dulu. Pokoknya badannya bersih. Pakai pakaian yang terbaik, pakaiannya rapi dulu. Tenang kan orang sholat, subhanallah. naik subuh, kalau mau sholat di masjid, ya naik isoi sikatan nose. Ya, mau ke masjid, nek iso sikatan nose. Aduh napunten ora sikatan subuh-subuh glegeken. Tapi kuwi sebelah mumet Kalau mau subuh di masjid ya gosok gigi dulu yang wangi. Ya kan? Kalau perlu pakai siwak. Wudhu yang bersih, yang nyenengke pakaiannya diambil pakaian yang terbaik wadang orang nyuruh ngapunten ya. mempertahankan satu sunnah tapi sunnah yang lain rapati ke nah sholatnya sikile ngidak karo konsolnya kaya-kaya mesti ngono tapi terus tapi kaosnya lo ngaku kaos oblong banyak yang kayak tenang lah si dia ya kan ada sikile ngoten ku tapi katoknya lo, terus sasi ra ganti-ganti tak. Terus satu sunnah dipertahankan, sunnah yang lain ditinggalkan. Kata Gue tau kalau si kilometer tapi gak tau kuplo. Gak pernah pakai penutup kepala. Justru pada saat kita memakai penutup kepala ini, ini menyempurnakan sholat kita. Anak kublo ewang ibadah kan ngeten Kalau untuk ditarik munggah. Nah, gitu Ini supaya ini sempurna pas sujud. Anak kublo pejabat Kapolsek ngerti ini Ngerti ngeten Kalau Untuk medun. Anda wong kalah main ngeten iki. Nah, iki nganggo kuplokna ya beda. Kalah main biasanya ngeten iki, era kapolsek. Kapolsek e rontok medun ngeten iki. Nek wong salat ngeten ah. Biar sempurna ini. <laughs> Papal men ustate, iya pengalaman. Pengalaman wong-wong iki lho ya, membaca kehidupan lah. <coughs> Nah, satu sunnah dipertahankan tapi sunnah yang lain banyak ditinggalkan. Ternyata Islam itu ngajarkan ini loh Pak kebersihan, kerapian. Ini diajarkan di dalam Islam. Bahkan salah satu sabdanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah anadhafatu minal iman. Kebersihan itu separuhnya dari iman kata Rasulullah. Maka Islam itu rasa ngomong model letak-letak. Nanti aku nggak suka. Islam kok kumel, telung sasi katok ganti-ganti. Islam itu sing rapi gitu loh nih. Saya mengkeh loh loh. Kayak konsep sholat itulah. Coba ayo teman-teman ini al hidayah. Islam eh, ini sing nyenengke ngoten lho nggih dandan ngoten niku Oh jauh jauh awutan Sekarang tuh Masya Allah ya. Ada teman. Ada teman ya. Masuk Islam. Ya orang non Islam masuk Islam. Ku oke. komentar ibunya adalah Komentar pertama ibunya, ini konsep loh. Muka-muka yang ngrungokke. Komentarnya ibunya adalah, "Kowe mlebu Islam apa iso dadi wong sugih?" Halo, komentarnya lho nggih. Kamu masuk Islam apa iso dadi wong sugih? Sebab napa? Ini ibunya, ya ini orang non Islam, sebab dulu wong ini larat-larat, umel-kumel, letak letak Ngoten ini kalau nggih. Sing Islam, ya yang tampil itu kan yang didikan kan numpak pitondel. Lha ngene nggih, numpak piton nggih kita atau tau ganti. Ngoten niku pakaiannya pakai pakaian takwa. Sing sugih-sugih pun ngapunten. Lunga Solo Grand Mall katoke ganti kata jin. Ha gitu ya. Lunga Solo Grand Mall ya termasuk sing ngomong barang iki. Wong kula niku nek nganggo katok jin umur kula sudah 10 tahun no. yang mamerkan Islam ini yang letek-letek, yang kumel-kumel. Ayo Islam yang indah itu yang mana? Nak perlu nyuwun pun dan sugih suke Pak Kapolsek, Pak Camat nek perlu tuh neng Solo Grand Mall nganggo sarung, <laughs> ya kan? nggih, nganggo baju putih kupluan, terus nganggo mobil yang paling apik. Jadi apa-apa Marep dhewe parkir neng ngarep pintu, ya kan? Parkirnya yang VVIP, bayarnya 10.000 nih kok. Jenenge tak critani ya, ora tau di mobil tadi ya, kontok repot ah. Parkirnya di depan sendiri masuk dengan dengan santai dakwah kena Islam ngoten loh. Ayo sing suge-suge tampil loh, Tunjukkan Islam di masyarakat napa sing tampil aja sing letek-letek kok. Islam mengajarkan kepada kita bersih. Islam mengajarkan kepada kita rapi. Islam mengajarkan kepada kita itu yang indah gitu, yang menarik. Rasul coba kemana-mana kan bawa sisir. Begitu Rambut beliau itu selalu nyenengkan gitu loh. Rapi gitu loh wong Islam itu. Sekali lagi lah, wong Islam ayo tampil sing indah gitu loh ya. Dilihat itu yang nyenengkan, dilihat itu yang indah. Sing duit-duit ya apa-apa ning aja aja niat memamerkan diri sendiri ya. Niatlah memamerkan Islam. Sing mobil api api, tempel stiker Al-Hidayah to. Halo? Aja sing tempel stiker Al-Hidayah mobil terontong. <laughs> Aduh, sedih aku nek delok ngene Ya sing mobil sing api api, tempel Al-Hidayah lho, kan memamerkan Islam lho. Islami sugih lho ngoten lho. Halo? <laughs> Rontong tempel Al-Hidayah. Wah, sedih aku nek dulu ngoten Rontong alih hidayah lah. yo mau mobil api-api tembak ya Al-Hidayah. Kan aku nawang kan dia seneng. <laughs> Ah, topat. Ya. Ini coba hikmah solat adalah tak kaya kita di dalam solat. kita diajarkan bersih kita diajarkan rapi yuk keluar dari solat Islam harus menampilkan bersih Islam harus menampilkan rapi Islam itu apa bila dilihat indah menawan itu nomor satu nomor dua <coughs> sebelum sholat lagi kita ini diperintahkan untuk memasang niat. Pasang niatnya, niat hukumnya wajib. Yang wajib di dalam hati. Ya. Yang sunnah menurut Imam Syafi'i dilafalkan. Ya, jadi jangan meyakini usoli itu wajib loh ya. Usoli itu sunnah. Niat dijaharkan itu sunnah dalam adab Syafi'i. Masalah si dia cocok, Tasak loga agas. Pengumuman si dia nopo. Kalau pilih melu Imam Syafi'i daripada melu Imam Samiti. Eh, Imam Samiti kerong grogol, sorry friend, belum mboten melu. Kita ikut kepada Imam Syafi'i sebelum kita sholat kita baca sholli. Ya. Itu untuk menancapkan niat di dalam hati yang wajib dalam hati. Mulai dari takbir, mulai dari kata-kata huruf alif di dalam Allahu Akbar sampai roh itu di situ tuh niat berbarengan dengan dalam hati. Allah, pastinya ini niatnya di dalam hati. Allahu Akbar. Jadi usoli itu di luar sholat. Yeah. Di luar sholat tak jenengan masalah kene apa Wong nur ngapunten nggih, umpama ana wong arep sholat, maca undang-undang dasar sah Undang-undang dasar 1945. Allahu Akbar. Sah niku salate. Halo? Saya itu loh niku. Usoli itu di luar sholat. Sholat itu dimulai dari takbir huruf alif itu baru mulai sholat. Sebelum itu gak ada aturan baku. Maka nanti ulama ada yang mengatakan kalau kamu pengen ikhlas, pengen khusyuk di dalam sholat sebelum takbir baca surah al-ikhlas. Silahkan bebas. Orang pengen digodoh setan, orang pengen digodoh jin baca surah an-nas silahkan Arab sholat mau yasin sih mau nentok Halo? Arab sholat karo ngadeg ini mau yasin, monggo boleh langsung Allah Akbar. Yang wajib adalah di dalam hati, yang sunnah dilafalkan. Kekuatan sholat khusyuk adalah kekuatan niat diantaranya. Maka orang yang sukses adalah tak kalah keluar dari sholat kekuatan niat ini dipraktekkan di dalam kehidupan. Apa maksudnya? tatkala kita mau kemanapun pasang niat yang baik orang kerja orang kerja nih kalau orang kerja cari nafkah cari rezeki yang halal itu nek niatnya salah ya hasilnya salah niatnya cuma pengen golek duit ya dapatnya cuma uang coba kalau niatnya bisa visabilillah ya cari uang untuk apa cari uang kalau sudah dapat uang ya Allah supaya keluarga saya terbebas dari mengemis supaya orang tua saya terbebas dari pengemis. Apabila saya punya uang ya Allah, saya akan bayar zakat, saya akan sedekah. Apabila saya punya uang ya Allah, saya akan pergi haji. Orang yang niatnya benar seperti ini, maaf, kalau ada apa-apa, oke, okay, kalau ada apa-apa, orang yang kerja dengan niat disabilillah, dengan niat karena Allah, kalau ada apa-apa, umpomo, semoga nggak ada ya, pulang dari kerja kok kecelakaan kok meninggal dunia, itu meninggalnya suhada. Itu meninggalnya sebagai syuhada. Tapi kalau orang kerja cuma niatnya golek duit, mulai dia nggak dapat apa-apa, nggak dapat itu syuhada. Maka pahlawan itu ada yang meninggal langsung plung surga, ada yang pahlawan itu tak tatkala meninggal dunia ya pada Islamnya plung nggak dapat apa-apa bedanya cuma di niat tatkala Allahu Akbar perang melawan musuh niatmu itu apa jelas napa mboten ini, Nggih. Jadi kekuatan niat ini tak kalah di salat dipraktekkan hati-hati dikhusuki tenanan keluar dari salat orang yang sukses adalah mempraktekkan kekuatan niat ini di dalam kehidupannya sehari-hari. Nomor tiga, konsep salat kalau pengen dipraktekkan dalam kehidupan wong Islam itu harus adil. Ya. Wong Islam harus adil. Dalam salat juga loh ya. Nyuwun hapunten, ora kudu pejabat seneng arep dhewe. Mboten enten niku aturane. Nggih ta nggih? Presiden kudu nang mburi imam. Niku nek imame batal malah mumet lho presidene. Halo, saestu niku. Presiden ana Tingkatnya kecamatan ya Pak Camat Tiga nang mburi imam. Niku nek imame batal Pak Camat malah mumet. Saestu lho niku. Gak ada aturan begitu, digelar ke sajadah se, kudu neng buri imam, gak ada. Justru aturan sholat itu di depan imam itu ya kudu paham fikih, ning gurine orang yang nomor dua sesudah imam. Fikihnya mantep, pemahaman agamanya mantep, imamnya batal ganti. Nah, yang nek mboten kan iso debat di dalam sholat itu. Pernah Pak kejadian di tempat saya, sholat Idul Adha. Okay. Imamnya lali, mboten nganggo takbir yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Niku padu karo jamaah, Pak. Allahu Akbar. Langsung maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Murid bingok, subhanallah. itu langsung Imamnya bila dilanjutke. Sing murid subhanallah. Subhanallah. Piye to kok padu ya yang Sing bener sing pundi niku? imamnya terus nggih, napa sing murid subhanallah, subhanallah. Sing bener sing pundi? Terus Kenapa takbir kedua, takbir ketiga, keempat, dan seterusnya hukumnya sunnah? kalau sudah masuk Fatihah, Fatihah dibatalkan sholatnya batal. Nah, ora paham kan padu ning karo imam Piye to imam ya subhanallah ora mandek-mandek. Subhanallah. Subhanallah. Wanten mulai kejadian di masjid besar teng Solo niku. Imam sholat nisa. Rokaat kedua niku kulali dengan nganggo duduk tahiyat awal. Rokaat kedua langsung ngadek Ngadek iki. Tek sudah sempurna berdiri sudah sempurna. Rokaat kedua nggih, ya. langsung ngatek tek ngeten nih. Sengguri, subhanallah. Subhanallah. Ayo sing bener imamnya duduk. angge nah, dong nggih. Napa terus? pun ngatek sempurna loh ya. Terus napa duduk? Terus. Kenapa? Kalau berdirinya sudah sempurna, sudah masuk kerukun berikutnya, kok balik lungguh meleh batal. Tapi kalau belum sempurna Nabi kata, Allah subhanallah belum sempurna balik. paham buatan? Iki lek buatan paham, padu niku karo makmume. <laughs> Lah camat terus dikake mburine imam ora paham kan padu karo makmume. Ning mboten camat grogol lho nggih. Camat mereka kuwi idul mereka. Embuh nabrak gunung nang balik meleh. Tak <laughs> boleh begitu, harus adil. Dadi imam yang akan ayo rapatkan soft. Ora harus yang partainya podo terus nengguri, boten. Tekoni sik nengguri. Eh mau apa? PKB. Wah misalnya, oh podo podo. PKB ini Gus Dur apa Muhaimin? Lah, katakan ngono malah. Lah gitu to gitu. Oh, aku NU podo, loh se NU ne pro dhisik. <laughs> NU sing P3 apa PKB apa partai liane Tidak boleh begitu. Ora saja mau modele nganggo sarung, nganggo katok dawa. Atau eh kondok cingkrang apa pol ngisor ora usah digagas. Yang penting lurus api sudah. Ini konsep keadilan yang datang awal di depan. Ya kecuali nyuwun dan ada aturan di dalam Islam esok anak-anak ojo ning barisan ngarep. Anak-anak itu yang paling bagus, anak laki-laki paling belakang. Ya, terus nak wedok sing anak-anak paling depan, sing ibu-ibu, sampeyan sing mbak-mbak sing ayu-ayu, nek salat aja ning ngarep dhewe, salate ning mburi dhewe saya salate ini ngarep dewe terus imamin oleh buri ketok kan. Waduh, salate ini sedih niku. Halo? Halo? maka Islam ini indah luar biasa. Seng wong tua lanang ini ngarep dewe. terus kemudian tah cilik-cilik ini buri dewe. Seng wong wedok Seng cilik-cilik ngarep dewe. Seng gede-gede buri dewe. Loh, ini loh indahnya Islam. Ya. Sebisa mungkin dihindari antara laki-laki dan perempuan. Dengan ke Islam. Konsep keadilan ini dibawa keluar dari sholat. Orang yang sukses adalah orang yang di luar sholat. Dia mem bisa membawa konsep keadilan di luar sholat. Itu orang sukses. Yang selanjutnya. Itu ceramah ditunggu nih habib. Ngata ini pekewah. Selanjutnya. Orang yang sukses adalah. <coughs> orang yang mampu menjaga lisannya. Seperti tak kala kita sholat. Sholat itu yang diomongin apa tuh? siji Quran. ya. Quran. Nomor loro selawat. Salat iku mboten nganggo selawat ora sah. Lha gitu nggih, nganggo selawat. Siji Quran nomor loro selawat. Nomor telu napa? Donga. Nggih, Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Iku njaluk donga niku. Nggih. Jadi siji Quran nomor loro selawat, nomor telu donga. Ternyata orang di dalam sholat yang diucapkan adalah ucapan-ucapan yang baik. Ucapan-ucapan yang indah. Makanya orang Islam itu keluar dari sholat. Yuk ayo toh. Orang Islam itu belajar bicara-bicaranya yang enak. Ngerti lagi? Bicara yang nyenengke, ojo menyakiti hatinya orang. Wadang anak-anak sholat itu sapi. Tapi omong sak ngomong loh, medus ke kuping. Kata ngerti niku pak. Sholatnya sudah, kita yuk khusus. Kono Allah Akbar sampai di bulan baleni. Allah, ora Allah. Tapi lho bar salat iku lho <laughs> ngapunten. Al cangkem niki. Ya. Napa? Lis <laughs> lisane iki ngomong kok jare wong mungkin niku eh Danusuman. Nah Ustaz Danusuman kok ngrungokke ini biar untuk ger juga. Jadi becak tanpa gir. Katanya lho wong Danusuman. Iki kacen jeplak ra nganggo mikir. Nah itu kok caranya carane wis sholat. Salat itu dilatih ngucapkan tuh yang indah-indah tuh, Quran, solawat, donga, Quran, solawat, donga. Lho bar metu kok salat kok Allah yarham. Omong sak omong medus ke kuping. Ya ayo hati-hati hati lah orang Islam. Maka seng orang-orang lho napun ya, ahli marketing dilatih ngomong sing asik-asik, ngomong yang indah, bahkan gojek mawon diatur kenapa nengi bahasa aku loh ojo gojeknya e gojek kuli gojek kuli ini beribon gojek isinya gur porno gojek isinya gur miso-miso tapi karo konsol niku yo yo ngono nek gojek lho dipisu-pisu meneng wae Pak eh, cah nemenan niku lho eh, dengan pos kamling iya ngene wis wis genti iya ora tak prakteke ya iya lo ini jane piye tau wong pisu-pisuan ya ning ra padu ngono aku iya di dalam sholat sudah diajari berbicara yang indah, yang bagus. Di luar sholat, ayo toh. Cara kita bicara dengan istri ada aturannya. Cara bicara kita dengan anak, ono aturani. Cara bicara kita dengan guru, ono aturani. Seng kerja neng kantor, bedino mikir dolar. Mulai karo ayo aja ngomong ke dolar toh. Kecah cilik umur 6 tahun aja ngomong dolar. Ya mudeng toh. Nah ini loh, ya. Rasul itu tak tatkala berbicara dengan siapapun luar biasa. Ketemu dengan anak pakai bahasanya anak-anak. Ketemu dengan orang tua pakai bahasanya orang tua. Ketemu dengan delegasi dari luar negeri pakai bicara yang profesional. Oh, tentu Rasulullah. Jadi ngomong itu diukur. Kelasnya aku ngomong harus sopo. Enak eh, tentu ya. Eh, ini ayo orang Islam latihan gitu, yang profesional dalam hal berbicara. Ini dilatih ngomongnya yang indah-indah. Terus kemudian yang selanjutnya hikmah sholat adalah aktif di dalam gerakan. Aktif. Wong Islam itu kudu gerak aktif. Tatkala kita sholat <clears throat> dimulai dari takbir. Pekerjaan berdiri selesaikan sampai tuntas. Serat dengan sempurna. Tatkala pekerjaan berdiri sudah selesai, maka rukuklah. Selesaikan tuh pekerjaan rukuk sampai sempurna tatkala ruko sudah selesai maka berdiri lagi tidak selesaikan pekerjaan tidak dengan sempurna terus lagi gerak lagi sujud gerak lagi duduk lagi sujud lagi berdiri terus sampai salam tidak ada satupun gerakan tidak ada satupun perbuatan yang sia-sia itu Islam tuh sampai salam ya. ini orang Islam yang luar biasa ini diajarkan konsep sholat ini subhanallah luar biasa maka ayat Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un itu akhirnya adalah walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang Islam itu terbebas dari ucapan dan perbuatan yang mubazir, yang sia-sia. Ini loh ya, ini konsep sukses ngoten niku. Jadi kehidupannya itu diatur kayak tenggone salat, pekerjaannya, gerakannya, semuanya yang positif-positif kok. Sampai salam. Coba nih orang Islam ini dipraktekkan. Yang dipikir positif kok sampai salam sampai mati. Hobi-hobi yang, yang membuang waktu percuma terlalu lama dihindari. Hobi ya mancing. Ayo mari mumet aku. Mancing ya, nun ngapunan. Nyelem gulune kita sak menten gitu. Kayak 6 jam gitu. iki. kalau mikir ya mumet gitu. loh, yakin. Nih. Tino minggu sisan anak bojo ditinggal mancing. Ngeten iki, ngeten iki Jari Jare Mbah Lim jare kertas kesabaran. Nek karo kula ya kuwi hobine wong goblok niku. Lah enam jam kur ngeten ngeten iki cok entukmu ki apa lho Maaf lho ya sing hobi mancing. Ya sia-sia to. Ya Nek 6 jam kur ngeten tok, ya malah kademen niku. Oke, hobi ya hobi lah silahkan, tapi ciri hati gitu loh ya. Ini ya waktunya ini betul-betul manfaat gak? tongkrongan yang pos kampling nganti jam telu esok. Lho tongkrongan melu gelar yang nang Alhidayah ngeten iki untuk ganjaran yang pos kampling lho nganti esok. Lho nek bojone rondo elek-elek ya ya rondo pantas ya. Ha bojone ayu-ayu kan yo ya mesake bojone to, Pak. Lho nggih to acara jam 10 rasa mampir pos kampling nang mulih lah. Lho pengajian Alhidayah ciri khasnya rasa bengi-bengi, Pak jam 10 setengah 11 rampung niku mulih nyalang bojo wah saya padang banget niku oke okay. ah, jam siji nyalang bojo wis nyuruh kabeh maaf lho Fit Habib rong pengalaman iki rong pengalaman Habib kalah pengalaman coba ini kalau kehidupan kita kita atur coba ini kalau kita atur oke okay. seperti tatkala sholat tidak ada satupun gerakan yang tidak manfaat bangun tidur serat bangun tidur langsung bangun tidur sebelum jam sholat subuh. Syukur-syukur latihan tahajud. Latihan tahajud itu pertama, pertama, ini memang pepeknya karo sholat subuh sih. Latihan tahajud jam loro gayane. Akhir latihan lho jam loro tangi. Sholat wah, wolong rokaat, tutup witir telung rokaat. Jam telu rampung turu. Niku biasanya subuh kebablasan. Tanginya jam 8 nih Ya. Ini ngomong pengalaman masalahnya. Nek latihan aja ngono. Latihan ini pepet kesek karo sholat subuh. Subuh setengah lima, jam papat lah, jam papat tangi. Jam papat sepuluh menit ya apa Di Dipepet kesek, ya kan? Sebelum masuk waktu subuh, sholat sik, sak cukupe. Ya, ketoke kira-kira entok petang rokaat, Aja milih papat tapi pilih telu. Caranya pripun? Loro tahajud, siji witir. Gitu latihan ora apa subuh. Lo di beberapa kesempatan saya sampaikan, walaupun ada pendapat, tapi ini pendapat bukan pendapat jumhur. Okay. Jadi kalau kita dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah, yang namanya sholat sunnah fajar itu dilaksanakan sudah masuk waktu subuh sebelum adzan subuh. ya Allah, kleru Sudah masuk waktu subuh sebelum sholat subuh. Kalau ada sholat diniati sholat sunnah fajar, kok belum masuk waktu subuh jenenge mboten sholat sunnah fajar namanya qiyamul lail sholat sunnah di malam hari malam itu mulai maghrib sampai waktu subuh niku namanya waktu malam waktu fajar dimulai pas masuk waktu subuh adzan subuh niku jadi jenengan latihannya tahajud ngoten niku sih dua rakaat tambah satu rakaat witir bar niku krungu adzan subuh dipasilah karo delok jam latihan no, iya, latihan gitu ya. Kalau dulu jam apa Ini mulai dari pagi. Terus kemudian ke masjid. Baru masjid, sholat tahiyatul masjid, itu sholat sunnah fajar rong rokaat. itu terus sholat subuh, bar sholat subuh mulai sing ibu-ibu gawe kopi karo bapake. Lho nyeneng gak tau Sing bapak-bapak ngopi karo Gojek lho. Jiwi-jiwitan karo bojone untuk ganjaran. Afan iki pengen kata Habib. Pengen guyon karo bojo, guyon karo anak, ganjaran. Saya nang omahe, Cuk. Napa yo? Petendang-petendang ngene iki mboten. Sing asik ngono lho, sing mesra. Lho, bojo niku nek nang omah Pak, entuk nganggo katok pendek. Lho, aja diwalek lho ya. Nang omah nganggo daster metu katok cekak. Iku walik. Nang jaba tutup ana sing rapet, nek nang omah sing seksi ngoten lho nggih. Sawang bojo sing <laughs> seneng gitu nggih sikile api. <laughs> Apa lho, Beb? Apa lho, Beb? Dan kepengen api teh. <laughs> Nang omah nganggo katok cekak lho kan mengke to nggih. Aja diwalek wong Islam nek metu katok cekak nang omah dasteran terus. Lho iki grup pengen metu ana wong lanang ngeten iki. Maaf lho Ibu, kula mewakili grup bapak-bapak niki. Nek jenengan nang omah letek nang jopo ayu lho terus ayune jenengan sing nawang sapa? Lho iya to nggih. Tapi nang omah sing nyenengke keluar pakai dandanan tuh yang biasa, lipstiknya yang biasa, kan ngoten. Pun bar subuh sampai ngenteni anak-anak berangkat sekolah. Itu waktu untuk keluarga itu. Waktu untuk keluarga, ayo guyon sama keluarga, sing wedok ke kopi. Wes, itu waktu asik-asik untuk keluarga. Bar itu anak-anak berangkat sekolah, yang bapak pergi ke kantor, ke kantor diatur niatnya yang betul. Dengar nggih, niat niku wau lihat ya, visabilillah bang iku pulang dari kantor di kantor pun diatur jangan sampai ada waktu yang terbuang percuma bercari kantor pulang diatur lagi misalkan jam 4 jam 4 sampai jam 6 dimanfaatkan apa baca buku misalkan saya kasih ilmu pak saya punya kenalan dan sekaligus teman sekaligus orang yang saya ngefan betul namanya Bapak Dr. Muhammad Safi'i Antonio Orang Cina yang masuk Islam SMA itu sing tenggone TV Pakar Syariah Indonesia. Itu kebetulan saya hajinya sama beliau, umroh juga bareng sama beliau, kita banyak diskusi. Salah satu cara beliau kok bisa pointer banget seperti itu. Melebu Islam sudah SMA, tapi subhanallah bahasa Arabnya top, nahwunya top, nopo-nopo top, Ustaz, kok penjenengan bisa begitu tuh? Gimana caranya? Ternyata beliau pada saat sesudah SMA, beliau meluangkan waktu 4 jam satu hari untuk belajar agama. Tiap hari istiqomah petang jam. Satu jam baca buku. Ya, satu jam baca buku. Tiga jam ngadep guru dengan kitab yang berbeda. Tak jam, tak jam, tak jam. Iku jenengan yang ngoten niku. Ora usah suwe-suwe. Setengah tahun jadi kiai. saya itu lho niku. orang usah suwe-suwe lah, 6 bulan petang jam sedina maca buku agama, telung jam ngadep guru. Nggih, satu kitab, satu kitab, satu kitab. Kitabnya beda-beda. Siji mungkin bahasa bab, bahasa Arab, siji mungkin Nahu sorof, siji mungkin benerkan Quran dan sebagainya. Setengah tahun jadi kiai. Halo, saya itu loh niku. Jenengan baca buku satu hari setengah jam niku mawon, setengah tahun luar biasa sudah. Lah awake dhewe niku rak nonton TV istiqomah. tapi baca buku nggak pernah. Baca buku agama, pernah pernah. buku bukuku rapati laris nih, Elida ya. <laughs> Loh, Coba kalau uangnya Islam itu tadi terus dimanfaatkan. Pada maghrib sampai isya. Ayo waktunya dilonggarkan sebentar. Ya, untuk apa? Untuk ibadah. Entah itu baca Quran, entah itu apa. Ya, ya. bapak e, ibu e, anak-anak subhanallah. Bareng isya. Ya, ya, ya sekali-kali ya ustaz bareng ya nonton TV bareng. Nonton TV tapi dipilih yang yang sing api-api lah. Ya jojo nejo anake jak nonton dangdut roh cekak ojo. Ya sing rada manfaat karo Gojek kalau keluarga. Jam 8 melu pengajian Al Hidayah. Jam 10 mulai turu. lu nyeneng gitu. Enggak ada waktu yang terbuang sia-sia. Ini konsep Islam nih, Pak. Ya, ojo koyok prinsipe wong setengah koplo. Muda poya-poya. Iya, tua kaya raya. Mati masuk surga tak pikir-pikir ya umpama ngono ya nyeneng ketenan ya muda poya-poya tua kaya raya mati masuk surga apa ya mungkin ya mungkin ya tapi itu nunggu keajaiban ya mungkin wong dalam akidah Ahlussunnah wal jamaah itu rezeki itu datang tidak harus kita ambil tidak harus kita kejar kalau memang sudah takdirnya kepada kita sampai kepada kita tapi sudah jadi sunatullah, kamu pengen kaya bekerja. Pengen pinter belajar, pengen masuk surga beramal. Sunatullahnya ngoten. Pengen suki lekaran, <laughs> enak tidur, enak makan. Tapi sugihmu kapan? Halo, tanom-nom Pengen suki awan-awan bengi gitaran. Awan dolan karo konco. Tidak ada pengalaman belas. Cak omong Solo Grand Mall ramudeng. Cah nom ya sing rodok pengalaman. Cah omong ATM orang mudeng. Cah nom sing rodok pengalaman loh nggih wong Islam. Cah omong pesawat orang mudeng. Cah omong pesawat ya lu kono ning bandaran delok tok ora apa-apa. Lunga sore Grand Mall numpak lip, munggah mudun munggah mudun. Ora tuku, ora apa-apa. Kan pengalaman. Ngoten ya. Lunga Carrefour iku mlebu metu mubang-mubeng, metu tok ora apa-apa. Lha ya, ya ora apa-apa. Sing itu kaya pengalaman. Betapa banyak lulusan Islam, sarjana-sarjana, cak ngomong apa-apa lah paham. Ini loh ya, perang Islam itu coba ayo pikirkan gerakan yang aktif, produktif, tidak ada gerakan yang sia-sia. Ini contoh orang-orang sukses. Jadi aktif, produktif, terus tidak ada waktu yang terbuang secara percuma. Kemudian yang selanjutnya, kalau pengen sukses lewat metode sholat adalah berkumpul dengan orang baik. Wong salat niku rak kumpulane ya karo wong salat kabeh. Apik kabeh. Kita dalam kehidupan ya ngoten, Pak. Kalau Anda pengen pinter, sering-seringlah berkumpul dengan orang yang berilmu. Pengen pandai bicara, ya oh, kalau wong sing pinter ngomong. Pengen pandai agama, ya dekatlah kepada orang yang ahli agama. Bercampur dengan penjual minyak wangi, engkau akan terbawa harum dekat dengan tukang las, engkau akan kena percikan api. Kalau penjenengan itu gantung koncone. Lho nggih nggih. Nek koncone Habib-habib niku malah rupane malah kaya Habib lho nih, Rupane lho nggih. Nih Habib Sony Asegar jadi. <laughs> Gojek ya Gus Dulahi Habib Abdullah Asegar. Mboten Asegar lho nggih Asegar. Mboten awake gedhe lemu ngoten lho nggih. <laughs> Loh, tergantung kumpulan kumpulan kiai. Ngrungokke terus ngrungokke terus nek kan ngomong paham kan jenengan. Loh kita ngrungokke terus, ngrungokke terus pun. Kumpul karo wong pinter, otomatis jadi pinter. Jadi cari perkumpulan itu ya perkumpulan yang betul-betul manfaat. Berkumpul terus dengan orang baik. Terakhir penutup orang yang sholat, sholatnya yang kepada Allah bagus luar biasa. Ditutup dengan salam. Solatnya api, iso nangis luar biasa, orang yang gue salam, orang sah nih. Api bagus luar biasa, orang yang gue salam, orang sah. Salam niku yang wajib assalamu alaikum. Titik sampai di situ yang wajib. Yang sunnah kalau sholat apa namanya duhur asar maghrib isya subuh yang sunnah paling sunnah dalam madzhab syafi'i alaikum warahmatullah titik betul wabarakatuh assalamualaikum warahmatullah titik sampai di situ yang paling sunnah tapi nih sholat jenazah assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh yang paling sunnah nggak itu. ternyata orang Islam itu tak kalah sholat saja Isi kau mikir tonggone mak masih kau mikir tonggone kepada Allah bagus orang nggak salam Inilah orang dalam kehidupan. Kepada Allah bagus, kepada masyarakat ya harus bagus. Sebagai penutup ada sebuah cerita tentang hidup yang bertetangga ini. Ono seorang juragan, konglomerat karyawannya wakeh banget. Bojone wayu. Anake ya akeh. Tapi suatu ketika, suatu ketika dia stres Wong sugih stres enten mboten? Hah? Kapan ya? Demulon <laughs> jenengan keten ora kuat aja ndonga njaluk sugih lah. Kok malah sugih malah stres malah medeni. Wong sugih ini stres. Ternyata ono lho wong sugih kok stres. Dia datang ke tempatnya kiai soan ya kiai. Terus kula pengen bunuh diri. Loh ngopo pengen bunuh diri? Stres. Lah ngopo pengen bunuh diri? Iya kiai, saya di rumah sama anak-anak enggak ada harganya anak saya perintah nggak berangkat bojo saya wani sama saya ya kan ibu eh, bojo mumet rupane ora tau senyum kowe mboten tau nek karo wong liya gur plengah plengah plengah plengah ya niate ngateni kandhani karo bojoku lho bojoku teko masalah wadang karo wong liya iku sumae ra omong karo bojo mulih merengut ora jelas alasane merengut nanti pilih mindalik ya Habib rong pengalaman ngaten iki <coughs> lho ini lho ini wong sugih stres. Saya di kantor, karyawan saya yang ribuan orang gagas karo aku. Tonggo-tonggo orang gagas karo aku, cuek kabeh sama saya. Wes stres aku, tonggo orang yang gagas, kantor nggak ada yang gagas, di rumah nggak ada yang gagas, teman dan yang gagas. Wes mati lah wes. Saya minta racun sama kiai, sama ustaz. Bener ini pengen mati. Wes bon, pokoknya keluar nyerah pengen mati wes. Ya wes nek pengen mati nih, tak kasih dua racun, rong gelas. Nanti pulang dari sini kamu minum. Satu gelas, yang satu gelas kamu minum besok. Maghrib nanti malam nanti malam, taruh maghrib besok. Ya sudah, pun pamit mau tinggali amplop. Nah, amplop urusan ngeten iki untuk kandel biasane. Tinggali amplop mulai. Pun perjalanan mulai tekan omah maghrib. Barang bar maghrib, ngombe, ya kan? Yang satu gelas diminum. Tadi aku mikir, wah, uripku kali sedino. Gitu nggih. Hidup saya tinggal satu hari. Iki pun setengah mati baru ngombe racun siji, Berarti aku, aku umurku kali maghrib. Maghrib kali maghrib, Sesok baru tak ombe mati. Maka dia mikir, wah, ya aku kudu melakukan yang terbaik. Ya tak wong mati ya tak kali sedino sewengi. Loh gitu nggih. mulai baru ngombe racun kurung wajan maghrib. maghrib, biasanya lato maghrib niku. Uripku kari sedino. Maka harus saya lakukan hal yang terbaik buat diri saya. Kerungatan maghrib, maghrib. Kerungatan isa, isa. Baratan isa ini mulai, gitu nggih. Ya. Anak bujurnya diceluk. dan napa oh, arep mati? Ya? Anak bujurnya diceluk. Mama kesini. Anak-anak kesini. Mau kemana apa? Ayo tajak neng restoran. Lu tumben. Biasanya lah tau jajaknya bujurnya anake ora tau biasanya yang dijajaknya kolega-koleganya rekan bisnisnya ora tiga digagas anak ibu juni celok ayo tajak neng restoran kenapa harap mati maka saya ingin meninggalkan kesan yang terbaik buat anak dan istri saya ayo jajak ke seneng seneng ke bungi seneng seneng ke bujuni yo kaget kok ngapa lagi bujuni kesurupan nanti biasanya rata ngajak jajan ini ngajak jajan anak-anak yo bingung ya Allah apa turuti biasanya rata Lagi lho ngene to sugih pelit Nggih terus pun padha karo bojone Mas, sumeh. Teneng kene kok. Wedak eh, jajak bejak ning mall. Kok tukokne njaluk apa-apa dituku. Pun tidur dengan nengnya Subuh dilalahnya tangi. Wong pripun wong subuh terakhir kok. Nggih Ini adalah subuh terakhir. Aku sesuk merasa subuh. Bang sesuk mungkin mati. Nggih ta Ini adalah subuh yang terakhir. Mangkat ke masjid subuh tonggo tanggane kaget, biasanya ora subuh kok saiki subuh. Bar subuh jalan-jalan. Biasanya ora tau jalan-jalan. Oh juragan kok. Tangine jam 10. Ayo tanya ya, juragan biasa. Biasa friend biasa ya. Jam 10 tangi biasa. Biasanya ora tau jalan-jalan, bar subuh jalan-jalan. Subhanallah. kira jalan-jalan ono di, di perumahan biasanya niku karo wong ratau tau nyapa disapa nika kabeh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu kau orang bukan dodoki. Assalamualaikum. Kenapa? Ini adalah hari yang terakhir. Maka saya akan memberikan kesan yang terbaik buat tetangga saya. Pengennya pokoknya dinilai apa? lah. Dodoki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasanya nggak tahu nggak tadi? Terus mohon jam lu mangkat kantor. Mangkat kantor. Kantornya gede, nasi pame. Kalau Carrefour nggak lah mau mlebu ketemu manajer, mau dicegat satpam kula loh ya. Ini <laughs> mau dicegat satpam, mau <laughs> mleh jenengan. <laughs> Ketemu satpam kasih salam. Assalamualaikum. Biasanya ora tau napa. Gelem nyapa sing karo orang yang sekelas. Karo satpam lagi digagas, pembantu lagi digagas. gitu enggak? nggih. Biasanya ora tau nyapa sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satpame dedek-dedek tumbe juraganku. Nggih tukang office boy, tukang nyapu sopo, subhanallah, pegawai di sopo kabeh. Kenapa? Lah terakhir armati yo. Maka saya akan memberikan kesan yang terbaik buat karyawan saya. Terus di sopo disoponi kabeh, subhanallah. Pulang mantuk jam 3 pulang. Mikir, teng mobil karo sopire, jak ngobrol nanti mikir. Oke, jam ngasar arab mulai. Kan maghrib ceritanya mati. Ini mikir. Saya tadi malam Tadi malam. Kok hidup saya dengan istri itu nyenengke? Kan ngoten nggih. Bojo sing biasane karo aku ora gagas, kok mau bengi kok nyenengke. Tak jaki mangan nyenengke, gojek karo anak nyenengke. Karo tonggo-tonggo tak sapa, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, nyenengke kabeh. Karo karyawan lho kok nyenengke kabeh. Karo masyarakat lho kok nyenengke kabeh. Mumet ini sudah. Ya, mumet. Kenapa? Kok saya merasakan hidup itu nikmat. Satu malam nikmat, satu hari nikmat. Terus mulai digelisah. aduh ini jajak. Aku harus menemukan hidup yang nikmat. Kok aku kok pergi mati. Pun, saurungnya maghrib. Racun niku mboten diombe. Sowan kalau kiai. Kiai, ah, kulo niki urik, urip. Loh, lah kok iso? Saya minta penawar. Kenapa kok begitu? Iya, kiai. Sebab saya baru merasakan nikmatnya hidup. Dan ya memang kenapa? Saya tadi malam tuh ngajak bojo, ngajak anak-anak luar biasa. Kulo nyopo tonggo-tonggo tak sopo, nyenengke banget. Dan kantornya nengke banget, karyawannya nengke banget. Ya kan? Sekarang saya minta penawar. Dijawab oleh kiai tersebut, wong kiai ora dukun. Ya lihat, Ketahuilah wahai bapak, ketahuilah wahai si fulan, yang saya berikan kepadamu tadi bukan racun Racun yang sesungguhnya ada di hati kamu. Eh, racun yang sesungguhnya ada di hati kamu. Yang saya berikan bukan racun, tapi itu vitamin. Yang gelas yang berikutnya juga bukan racun, tapi itu vitamin. Yang dimana intinya, tak kala kita berbuat baik, jangan menunggu kebaikan dari orang lain, tapi kita mulai dari kita yang berbuat kebaikan. Tak kala kita berbuat kebaikan, orang lain pasti akan membalas dengan kita dengan kebaikan. Kalau kita senyum, orang lain akan senyum sama kita. Dan apa aja perengat-perengut cowok, ya, dia ya, perengat-perengut kalau apa dewi. Dan melaku mugayane sombong, banteng, langgagas orang yang di bawahnya rati gagas. Ya orang lain akan cuek sama kamu toh. Paham dong betul nih? Jadi jangan menunggu kebaikan dari orang lain, tetapi kebaikan itu mulailah dari diri kita sendiri. Itulah orang yang mau sukses. Ayo siapapun sepulang dari tempat ini mulailah berbuat kebaikan jangan tuntut orang lain tapi tuntutlah diri saya yang suami tuntut diri jenengan orang sakokan nuntut karo bojo sih yang jadi istri yang akan orang sakokan nuntut bojo aku nak mbok sak juta ya aku guyu kalau nak mbok ger sewa aku ya guyu Tapi <laughs> nah, bojo rondo gendeng kita mungkin nek aku niku ke. Boleh-boleh orang ngomong ke endok lah ya sak juta ya aku guyu nek sewa aku merengut Tapi iki bojo Ya wis mun pikir dhewe ngoten niku nggih. Ya enggak boleh toh. Ayo orang Islam, kebaikan tuntutlah mulai dari diri kita. Jangan menuntut kebaikan muncul dari orang lain. Kalau kita terus menebar kebaikan, menebar kebaikan, maka kebaikan itu akan dikembalikan Allah kepada diri kita. Itulah beberapa hikmah solat yang bisa kita ambil, yang insya Allah jika kita terapkan dalam kehidupan, kita akan menjadi insan yang luar biasa, insan yang sukses. Kata aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khasi'un. Orang yang sukses, orang yang hebat, orang yang menang adalah satu, bawa iman. Yang kedua, orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Yang dimaksud khusyuk adalah tidak sekedar kepada Allah baik, tetapi kepada Allah baik 23 jam dalam kehidupan juga luar biasa. Itulah insya Allah kajian kita pada pagi hari ini. Terakhir ditutup doa oleh guru kita Habib Syarif Apa tuh?